Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yaitu kitab seputar pembahasan sirah An-Nabawiyah karya Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Mu'arrikh Al-Mufassir Abdul Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum pembahasan terakhir kemarin seputar apa? Seputar perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdamai dengan orang-orang Yahud Madinah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk naam kebaikan di balik perdamaian tersebut. Karena di sana orang-orang Yahud terdiri dari tiga marga, tiga suku yang besar. Nah, barakallahu fikum. Suku apa saja? Eh, barakallahu fikum Hasan Banu Qainuqa satu, dua Banu Nadir tiga Banu apa? Quraidah. Paham ya? Tiga marga besar, tiga suku besar, berada di Madinah. Rasulullah melakukan perdamaian karena posisinya dakwah di balik itu ternyata benar. Paham ya? Di balik itu apa ada yang masuk Islam. Yaitu salah satu alim ulamanya orang Yahud, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Masuk Islam. Jadi ada asar, ada pengaruh, ada istilahnya apa ya? Ada hasilnya di balik perdamaian tersebut. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian Rasulullah juga di saat tersebut mendamai setelah berdamai Rasulullah apa? Membikin bersaudara antara orang-orang muhajirin dan ansar. Paham ya? Orang-orang muhajirun itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang bisa dikatakan nggak punya karena kan hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah meninggalkan rumah-rumah yang di Mekah sana. Hijrah ke Madinah. Orang-orang di Madinah yang menyambut mereka namanya ansar. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, orang-orang muhajirun atau ansar, kita katakan secara global yang paling afdal adalah muhajirun baru ansar. Kenapa? Kemarin alasannya Ihsan Ayo na'am Hasan li'annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah. Kalau tanya orang aina afdal, ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Al-ansar am muhajirun? Yang lebih afdal orang ansar atau muhajirun? Kita katakan al-muhajirun afdal minal ansar. Kenapa? Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Karena orang-orang muhajirun menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Hijrah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Ansar penduduk asli Madinah. Tidak hijrah dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Dalil yang lain apa? Dalam Al-Qur'an dalam surat Taubah itu, na barakallahu fikum wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar didahulukan apa? Muhajirin baru Ansar. Na'am barakallahu fiikum Itu kisah yang kemarin kita ambil. Setelah itu barulah tahun 2 Hijriah diwajibkannya apa? zakat. Karena melihat kondisi orang-orang apa? fuqara muhajirin dan juga berlemah lembut terhadap mereka agar mendapatkan harta zakat tersebut. Sekarang pembahasan berikutnya mengenai di awal mula diwajibkannya jihad. Nah, barakallahu fikum. Qala al muallifu asbahullah fardul jihad. Diwajibkannya untuk berjihad. Nah, barakallahu fikum. Falamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah baina adhuril ansar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah, di tengah-tengah orang Ansar. Orang Ansar, orang-orang Muhajirun bersaudara, semakin kuat. Paham ya? Karena orang Ansar sendiri kan dua kabilah. Iya kan? Orang Ansar dua kabilah besar, dua marga besar. Marga apa? kabilah orang Ansar apa dan apa kemarin? Aus dan Khazraj. Dua kabilah, dua marga besar di situ barakallahu fikum. Nah, ketika Rasulullah alaihi wasallam menetap di Madinah di tengah-tengah orang Ansar, kemudian apa? Wa takaffalu bin nasrihi wa man'ihi minal minal aswad wal ahmar. Maksudnya orang-orang Ansar menjamin, mereka menjamin untuk menolong Rasulullah dan menghalang-halangi ya, dari musuh. Nah, hitam dan merah itu masih musuh. Paham ya? Menghalang-halangi untuk apa? Nah, agar tidak mengganggu Rasulullah SAW sudah semakin kuat seperti itu. Romat humul Arab. Oh, tibatan orang-orang Arab, orang-orang kufar musyrikin Arab, mereka apa? Langsung melepaskan anak panah dari busur yang satu. Sepakat mereka. Bagaimana caranya membasmi, memberantas dan juga apa? Membunuh Rasulullah SAW. Wa ta'arradu lahum min kulli janib. Akhirnya mereka apa? Bersengkongkol eh, untuk menghadang, mengganggu mereka. Itu Rasulullah dan juga segenap orang Ansar, orang-orang muslimun dari seluruh sisi. Akhirnya apa? Wa kana Allah Subhanahu qad adina lil muslimin fil jihad fi suratul hajj wa hiya makkiyah. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum dan saat itu Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada segenap kaum muslimin mengenai apa? wajibnya berjihad pada surat Al-Hajj wa makkiyah fi qouli ta'ala udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan untuk orang-orang yang mereka dibunuh dikarenakan apa mereka dizalimi. Diizinkan untuk apa? Untuk berjihad. Paham ya? Untuk melawan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Taala untuk menolong mereka itu mampu. Allah Taala kalau menolong kaum muslimin langsungan itu mampu. Tapi kenapa Allah Taala tidak menolong langsung, tapi melalui jihad? Karena di balik jihad ada dua ke kemungkinan. Imma syahadah wa imma apa? Wa imma an atau nusrah. Wa in, wa imma nasr. Di balik apa? Jihad itu ada dua kemungkinan. Imma syahadah wa imma nasr. Imma syahadah mati syahid, imma nasr mendapatkan pertolongan, kemenangan ya kan? Nah, man kutila kutila syahidan wa man baqiya baqiya azizan. Kalau terbunuh, terbunuh mati syahid. Kalaupun tersisa masih hidup, hidup dalam keadaan mulia. Itu kalau peperangan seperti itu. Karena peperangan bukan dalam rangka mencari apa? Ghanimah. Bukan ya, tapi dalam rangka apa? Untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi atau sampai hingga tidak terjadi muncul kesyirikan. Paham ya? Dan agar menjadi agama itu murni semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang paling utama. Oleh karena itu sangat jelek kalau perang tujuannya ingin mencari ghanimah, ingin mencari rampasan perang, ingin mencari budak, itu keliru. Paham ya? Tujuan utama meninggikan meninggikan apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Naam. Kita lihat. Tsumma lamma saru fil Madinah jadi turun ayat jihad ini sebenarnya di Mekah, Makiyah saat itu. Tapi nah, untuk diterapkannya ketika mereka sudah hijrah ke Madinah. Paham ya? Karena saat itu belum apa? Belum terlalu bisa dikatakan memang Rasulullah dan juga para sahabat kekuatannya ketika di Mekah lemah gitu loh. Setelah hijrah ke Madinah barulah menguat. Karena orang-orang Ansar, nah barakallahu fikum dan juga orang Muhajirun bersatu ini ya. Bersatu kemudian juga apa? Di antaranya tadi siapa? Alim ulama orang Yahud pun masuk Islam juga, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menguat. Nah, barulah sekarang apa? Tsumma lamma saru fil Madinah, kemudian tatkala mereka sudah berada di Madinah, wasarat lahum syaukah wa adudun. Dan mereka sudah memiliki kekuatan dan juga memiliki apa? Nah, barakallahu fikum. Enam kekuatan yang sangat kuat adud itu aslinya apa? lengan atas ini. Jadi lengan ini, lengan atas ini biasanya orang kan kuat atau enggak kan Dilihat lengan atasnya ini biasanya. Paham ya? Biasanya gitu ya. Adud lengan atas. Lengan atas. Maksudnya itu punya kekuatan itu ya. Naam. Ewa. seperti itu punya kekuatan, sudah punya kekuatan, akhirnya apa? Allah alaihim jihad. Allah telah wajibkan untuk mereka jihad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena kalau Ta'ala fi suratil Baqarah sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Naam. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini. Jadi ketika awal mulanya dulu diizinkan untuk kaum muslim berjihad itu ketika Naam surat apa? Di dalam surat al had itu turunnya Makkiyah di Makkah. Paham ya? Cuman ditegaskan, ditekankan lagi ketika mereka sudah berada di Madinah, punya kekuatan, punya saukah, punya adut Akhirnya apa? dikumandangkan di situ. Kutiba alaikumul qital wa huwa lakum. Sungguh telah diwajibkan atas kalian berperang dalam keadaan itu bagi kalian sesuatu yang dibenci. Karena tiba-tiba, paham ya? Orang kadang pengennya tenang, pengennya enggak mau perang gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu kebaikan untuk kalian. Wa asan tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu kejelekan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah taala Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jadi awal kali diwajibkan jihad yaitu ketika mereka sudah berada di Madinah, punya kekuatan, paham ya? Punya pendukung, kemudian juga semakin kuat kaum muslimin, paham ya? dari kabilah Ansor eh, eh, dari apa dari Ansor yang terdiri dari dua marga Aus dan Khazraj dan juga yang lainnya. Nah, barakallahu fikum barulah disyariatkan disyariatkan untuk apa? Untuk berperang. Nah, berapa kali Rasulullah berperang? Disebutkan dalam hadisnya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu suatu ketika beliau ditanya, "Nah, barakallahu fikum dari hadisnya Abi Ishaq As-Sabi'i rahimahullah dalam Sahih Muslim, suatu ketika beliau ditanya, Kam kana ghaza Nabi SAW Naam atau Kam ghaza Rasulullah SAW Akhirnya Ditanya berapa kali Rasulullah berperang Dijawab oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu 6 tis'asyrata ghazwatan 19 kali peperangan paham ya nah barakallahu fikum wa awwaluha al-usair awil usair peperangan pertama kali dikenal dengan apa ghazwah al-usair atau usair. Itu pertama kali yang dilakukan. Nam, barakallahu fikum. Jadi jumlahnya 9 kelas 9, 19 apa? 19 kali peperangan, tidak ada satupun yang melafalkan hayya al jihad. Enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau zaman sekarang kok ngubah lafaz azan. Paham ya? Ngubah lafaz menurut kemudian teriak di mic hayya al jihad. Paham ya? Itu termasuk mengubah apa? mengubah dalil yang sudah sahih mengenai lafaz azan. Lafaz azan itu enggak usah diubah, tauqifiyah itu lafaznya itu. Paham ya? Enggak usah diubah. Dan ketika 19 kali peperangan itu enggak pernah satupun para sahabat mengubah lafaz azan. Diganti hayya al jihad. Ngajak jihad jadi ya jihad, tapi bukan diganti apa? Untuk mengganti lafaz azan. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Jadi kita harus apa? Banyak-banyak berdoa. Karena sekarang ini mungkin melihat kondisi yang ada di negara kita, eh, keributan, kerusuhan, keonaran, paham ya adu domba atau yang semisalnya antara ini dan itu paham ya isu PKI isu teroris dan semisalnya sabar banyak-banyak berdoa ahlu sunnah tidak perlu ikut campur di dalamnya apalagi masuk dalam apa dalam politik atau parlemen atau lembaga mereka berbahaya karena kalau udah main politik itu agama bisa diperjualbelikan paham ya intinya bagaimana nyari pendukung yang banyak gitu loh paham ya oleh karena itu kalau kita sudah berorganisasi walaikumsalam kalau sudah punya organisasi, suatu kita banyak pengikutnya, nanti dilirik oleh apa? Oleh apa? Parpol-parpol. Partai politik yang ada dilirik, wah ini banyak pengikutnya. Cocok kalau nanti untuk uh, pilihan ke depannya, pilkadal. Paham ya? Allah musta'an. Nah, nah ujung-ujungnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tadi dipakai, dimanfaatkan. Allah musta'an bi ahlus sunnah. Walhamdulillah, Nah barakallahu fikum senantiasa menyibukkan diri-diri mereka dengan memahami mengilmui, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan sunnah baik secara ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, jadi tidak ada ikut campur situ ya. Kalau melihat kondisi pemimpin dolim misalkan, kondisi pemimpin tidak adil, jahat, tidak amanah, solusi yang paling terbaik apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kalau mampu, kalimatu hakin endah sultanin jair. Ucapan yang benar, ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang jahat dan dolim. Kalau memungkinkan empat mata. Eh? Empat mata. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, enam melalui wakil-wakilnya, bawahannya. Kalau enggak memungkinkan doa. saudara ingatkan berkali-kali ya. Doa ini jangan sepelekan. Wah, halus teman doa terus. Enggak mau turun ke jalan, enggak mau ikut teriak-teriak, enggak mau ikut ini. Kita katakan doa jangan sepelekan. Doa itu senjata seorang mukmin yang paling ampuh. Ad-doa silahul mukminan itu. Nah, doa itu senjatanya orang mukmin karena dengan doa itu insyaallah taala باذنillah semuanya akan akan apa? Akan Allah taala takdirkan yang terbaik. Ya enggak? Apa kalamnya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, apa kata beliau? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftu hal sultan. Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftu hal sultan. Kalau seandainya aku tahu punya doa dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu. Ahlus sunnah seperti itu. Nah terus bagaimana nggak ikut campur? Gak usah ikut campur, ngapain ikut campur? Paham ya? Nah, kalau mereka mau ikut bersampur taklim silahkan, tapi kalau kita ikut campur mereka jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum na'am. Itu solusi yang terbaik. Terus bagaimana Ahlus sunnah menanggapi saudara kaum muslimin yang terbunuh eh? dikarenakan apa? Pembelaan terhadap si fulan atau si alan, Habib fulan, Habib alan kita katakan untuk mengatakan syahid sangat berat. Karena kita apa? Belum tahu niat dan tujuan dia apa. Pembelaan dia terhadap seorang tertentu, Habib atau Syekh fulan atau pembelaan terhadap agama eh, Al-Qur'an Sunnah, kan gitu. Tapi meninggalnya kaum muslimin karena terdalimi, kita tetap mengakui yang berbuat kedoliman keliru. Paham ya? Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Caranya gitu. Tapi kalau kita katakan syahid, syuhada, itu jangan bermudah-mudahan. Paham ya? Karena kalau membela mati-matian gurunya, syekhnya, habibnya, itu nggak dikatakan syahid, Karena yang di, yang dibela apa personel tertentu. Bukan yang dibela agamanya, bukan yang dibela Al-Qur'an was sunnah. Itu hati-hati ya. Nah, cuman kita mendoakan orang-orang yang terbunuh karena terdolimi atau karena dijahati, kita doakan semoga Allah telah merahmati mereka cukup. Untuk matang syahid atau yang semisalnya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena hati dan tujuan mereka kita tidak mengetahuinya. Nah, barakallahu fiikum. Kita tutup yang terakhir, ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana membantah syubhat yayasan haram karena ada unsur tasabbuh bil kufar, sementara bermain sepak bola yang olahraga datang dari kaum kafirin itu boleh. Nah, barakallahu fiikum. Tentunya lain lagi pembahasannya ya. Hukum asal suatu perbuatan olahraga atau yang semisalnya itu kita bahas ke situ dulu. Itu hukum asalnya mubah. Nah, barakallahu fikum dan tidak ada yang mengharamkan. Sepak bola, voli, bulu tangkis itu enggak ada yang mengharamkan. Cuman kenapa para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin kalau antum mau lihat bisa lihat syarah Hilyah Thalabul Ilm yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan haram kalau sampai menghalang-halangi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma permainan biasa enggak ada yang mengharamkan. Tapi kalau sampai menghalang-halangi berzikir kepada Allah taala sampai sebagai sarana perjudian, paham ya? Nah, barakallahu fikum, saling taruh mena, saling taruhan atau yang semisalnya bisa haram. Paham ya? Jadi tidak kembali ke hukum asal, hukum asalnya boleh. Paham ya? Seperti itu. Tapi untuk yayasan ini, sumbernya produknya itu bukan dari kaum muslimin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, antum bisa lihat langsung biar tambah jelas karya eh, Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Husain. Beliau punya karangan bagus sekali mengenai yayasan ini. Al-jam'iyat harakatun bila barakah. Yayasan itu gerakan tanpa berkah, itu bagus sekali. Walaupun pernah dibantah oleh salah satu oknum Askari, ada Allah, paham ya? Pernah bantah, dia punya bantahan judulnya apa? Mendulang berkah di bawah naungan Yayasan Salafiyah katanya. Paham ya? Kita katakan mana ada Yayasan Salafiyah? Tunjukkan salafnya satu saja yayasan. Ya, yang ada salafnya. Mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Mulai berikutnya eh? Muhammad bin Sirin, Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, Imam Abu Hanifah, ada enggak mereka punya yayasan? Enggak ada. Jadi kalau mengatakan mendulang berkah di bawah naungan yayasan salafiyah berkah apa? Paham ya? Yayasan salafiyah salafnya mana? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi upayakan yang seperti ini keadaannya kita lebih baik menghindar enggak eh, perlu kita berdakwah menggunakan yayasan, embel-embel yayasan fulan, yayasan Al-Ansar, yayasan As-Salafi, yayasan yang semisalnya, paham ya? Enggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fi berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala payung dakwah Allah Subhanahu wa taala pelindung pelindung dakwah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin formal, resmi, dapat dana dari pemerintah mungkin saja pakai yayasan. Tapi ujung-ujungnya minta-minta proposal. Paham ya? Oleh karena itu ana dan antum sekalian dan ikhwah sekalian upayakan menghindari perkara-perkara yang seperti ini, tidak perlu berdakwah dengan yayasan, tidak perlu masuk di dalam yayasan, tidak perlu ikut menjadi anggota yayasan, nah barakallahu fikum tapi berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak minta-minta berdakwah, tidak minta-minta pribadi dan yang semisalnya. Nasallahu a.salamualaikum, salamata wal alamin.